والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة في هذه الرسالة المختصرة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم Setelah salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan bahwasannya kita di dalam sebuah kitab yang mukhtasar, ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala dengan syarah yang singkat dan bagus yaitu oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. فمن القائل عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس نعم الإمام أبو عمر الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه Syekh menanyakan Siapakah yang mengatakan Wajib bagimu untuk berpegang dengan asar Orang-orang pendahulu Yaitu para salafus saleh Walaupun menolakmu manusia Maka salah satu ikhwah kita mengatakan Al-Auza'i rahimahullah ta'ala فما معنى قوله وإياك وآراء الرجال Beliau menanyakan Apakah makna wa iyyaka wa ara'ir rijal? نعم احذر آراء الرجال المجردة عن دليل Kemudian salah satu ikhwah mengatakan makna wa iyyaka wa ara'ir rijal adalah ihdzar ara'ir rijal maksudnya adalah berhati-hatilah dari pendapat-pendapat manusia yang tanpa disertai dengan dalil. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها قال هل علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها فقال الرجل لم يعلموها فقال الأدرمي فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت فقال الرجل فإني أقول قد علموها فقال الأدرمي أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم Kemudian berkata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala dan berkata Muhammad Al-Adrami kepada seseorang yang dia mengatakan tentang kebid'ahan dan menyeru manusia kepada kebid'ahan tersebut apakah mengetahui kebitahan tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali ataukah mereka tidak mengetahuinya maka berkata orang tersebut mereka tidak mengetahuinya kemudian berkata al maka sesuatu yang tidak mengetahuinya mereka para salaf saleh Rasulullah dan para sahabat kemudian engkau mengetahuinya berkata orang tadi sesungguhnya aku mengatakan mereka telah mengetahuinya berkata Al-Adrami apakah cukup bagi mereka untuk tidak mengatakan dengannya dan tidak menyeru manusia kepadanya atau tidak cukup bagi mereka maka orang tadi mengatakan bala tentu cukup bagi mereka Berkata Al-Adrami, maka sesuatu yang Rasulullah mencukupkan dengannya dan para khulafa dan engkau eh, tidak cukup bagimu, maka orang tadi yaitu terputus dari perdebatannya. Berkata khalifah dan saat itu hadir di majelis tersebut la wasa'allahu ala man lam yasahu ma wasi'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keluasan bagi orang yang mada tidak cukup dengan sesuatu yang mereka telah cukup dengannya yaitu para Rasulullah dan para sahabat ثم يستفيد ابن قدامة رحمه الله تعالى من ذلك الدعاء ويقول وهكذا من لم يسح ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه والتابعين لهم باحسان والائمه من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوه ايات الصفات وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليهم Kemudian berkata, Dan demikianlah barang siapa yang tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang mencukupkan dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan juga para tabiin bagi mereka yang mereka mengikuti yaitu para tabiin mengikuti dengan al ihsan dan para imah setelah mereka dan orang-orang yang punya kekokohan di dalam ilmu di dalam membaca ayat-ayat sifat dan baca khabar-khabarnya itu hadis dan melewati dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya maka semoga Allah tidak memberikan keruasan atasnya. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في إيضاح هذه المناظرة قال لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة والمهم أن تعرف أو أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم Kemudian berkata pensyarah yaitu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, aku belum menelaah terhadap biografi Al-Adrami dan orang yang ber, berdebat dengannya dan aku tidak mengetahui jenis kebid'ahan yang disebutkan di sini. Akan tapi yang terpenting untuk kita mengetahui yaitu marahil tingkatan-tingkatan atau mada barakallahu fikum <clears throat> yaitu tingkatan-tingkatan di dalam berdebat agar kita bisa mengambil faedah darinya yaitu tata cara di dalam berdebat dengan musuh debatnya. Qala rahimahullahu وقد بنى الأدرمي رحمة الله تعالى عليه مناظرته على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه dan Al-Adrami di sini telah membangun perdebatannya di atas yaitu marahil tahapan-tahapan untuk mengantar tahapan atau setiap tahapan tersebut kepada yang setelahnya agar supaya musuh debatnya itu bisa dikalahkan. قال المرحلة الأولى العلم فقد سأل الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه قال البدعي لم يعلموها قال الشيخ وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام خلفاءه حيث كانوا جاهلين بما هو أي المبتدع من بما هو أي هذا الأمر من أهم أمور الدين ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذ كان لا يعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية Tahapan yang pertama di dalam perdebatan Al-Adrami yaitu al-ilm. Maka Al-Adrami telah menanyakan kepada orang tadi apakah mengetahui kebid'ahan ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa maka berkata ahlul bidah tadi mereka tidak mengetahuinya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, penafian ini mengandung padanya peremehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaknya. Dari segi mereka tidak mengetahui terhadap sebuah perkara yang mereka para ahlul bidah yaitu mada e, manhu man enam. Mereka tidak mengetahui sebuah perkara yang itu termasuk dari terpenting di dalam perkara agama ini. Bersamaan dengan itu maka inilah hujjah atas atau penghujat atas ahlul bidah jika mereka yaitu para sahabat Rasulullah dan para sahabat tidak mengetahui persoalan tersebut. Nah, karena itu Al-Adrami berpindah kepada yaitu tahapan yang kedua dari perdebatan tersebut. al marhalah tsaniyah إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت هل يمكن أن يحجب الله عز وجل عن رسوله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك فتراجع البدعي عندئذ وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى المرحلة الثالثة Tahapan yang kedua dari perdebatan tersebut jika mereka tidak mengetahuinya yaitu Rasulullah dan para sahabat maka bagaimana mungkin engkau mengetahuinya apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keilmuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa dari syariat ini kemudian Allah memberikan ilmunya kepadamu kemudian taraja yaitu rujuklah ahlul bidah tadi Naam. Kemudian berpindahlah Al-Adrami kepada tahapan yang ketiga di dalam perdebatannya. المرحلة الثالثة قال إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم فأجاب البدعي بأنه وسعهم السكوت وعدم الكلام فقال له الأدرمي فشيء وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب قد انسد أمامه Tahapan yang ketiga jika mereka Rasulullah dan para sahabat tidak mengetahui perkara tersebut yaitu kebid'ahan apakah cukup bagi mereka? Mungkinkan bagi mereka untuk tidak berbicara dengan yang demikian itu dan tidak menyeru manusia kepadanya ataukah mungkin bagi mereka? Maksudnya di sini yaitu jika mereka tidak mengetahuinya. Nah, kemudian tidak me me mengatakan dengan hal tersebut yang tersebut hal tersebut adalah kebid'ahan. Nah, apakah mada kemudian mereka Eh, manusia kepada hal tersebut yang mereka tidak mengetahuinya. Fajabal Bid'ah kemudian ahlul bid'ah tadi mengatakan bahwasannya mada wasi'ahumus sukut cukup bagi mereka yaitu diam dan tidak berbicara dan berkata kepadanya al-adrami maka sesuatu yang Rasulullah SAW mencukupkan dan para khulafa dengannya tidak cukup bagimu maka orang tersebut yaitu terputus dari jawaban karena pintu sudah tertutup tutup, telah telah tertutup baginya. قال فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسح ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه رضوان الله تعالى عليهم قال وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب بمعنى يفحم Kemudian khalifah membenarkan pendapat Al-Adrami dan mendoakan bagi mubtadi tadi dengan kesempitan. Nah, atau mendoakan bagi orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang telah mencukupkannya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa yaitu dengan kesempitan. Dan demikianlah setiap ahlul batil di dalam dari kebid'ahan atau yang selainnya maka mesti akhir perkaranya adalah al-inqita yaitu terdiam dari jawab بعد أن ذكر المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم في إمرارها كما جاءت أي نصوص الصفات ذكر بعد ذلك بعض آيات الصفات فقال رحمة الله تعالى عليه فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك Setelah penulis menyebutkan bahwasannya wajib bagi kita untuk melewati dan menerima ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya. Kemudian beliau berpindah kepada bab yang selanjutnya yaitu penyebutan sebagian ayat-ayat sifat. Maka termasuk apa yang datang di dalam ayat-ayat sifat adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbik dan tetaplah wajah Rabbmu قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بيان هذه الصفات التي ذكرها المؤلف قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله عز وجل الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف الأولى الصفة الأولى صفة الوجه قال الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلفين Kemudian berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala sifat-sifat yang telah menyebutkannya penulis yang itu termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah taala menyebutkan yaitu sebagian dari sifat-sifat Allah yang berikut ini dan kami akan membicarakannya sebatas apa yang atau sebatas uh, tartib yaitu runtutan penulis. Kemudian sifat yang pertama adalah al-wajh, wajah. Maka sifat wajah adalah sabit. Tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah dan juga ijma salaf. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل من الكتاب ثم الدليل من السنة ثم ذكر إجماع سلف الأمة فقال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الدليل من الكتاب قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وهذا الدليل من السنة قال وأجمع السلف على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى أي بما يليق به عز وجل قال فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى Pensyarah menyebutkan dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah, kemudian ijma'us salaf. Adapun dari Alkitab, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala wajh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah itu abadilah wajah Rabbmu yang memiliki al-jalal yaitu kemuliaan wal ikram hampir sama dari segi makna. Dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Saad bin Abi Waqqas, sungguhnya tidaklah engkau menginfakkan dari sebuah infak yang engkau dengan infak tersebut mengharapkan dengan wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala atas infakmu tersebut. Inilah dalil-dalil as-sunnah. Kemudian berkata rahimahullah taala dan telah sepakat para salafus soleh atas penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk menetapkannya bagi Allah tanpa adanya tahrif yaitu menyelewengkan makna maknanya dan menolaknya tidak juga membagaimanakan atau menyerupakannya dengan makhluk dan Wajah di sinilah wajah hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وقد فسره أهل التعطيل فسروا هذه الصفة بمعنى أولوها وحرفوها فسره أهل التعطيل بالثواب قال ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة dan telah mentakwilkannya atau menyelewengkan maknanya ahlu ta'til tentang makna wajah tersebut dengan as-sawab yaitu pahala dan kami telah membantahnya atau membantah atas perkataan mereka dengan apa yang telah terdahulu dari di dalam kaidah yang keempat فما هي القاعدة الرابعة في الرد عليهم الجواب أن نقول أولا أن كلامكم هذا في تفسير الوجه بالثواب خلاف ظاهر النصوص ثانيا خلاف طريقة السلف ثالثا ليس عليه دليل صحيح dan apakah kaidah yang keempat Adapun kaidah yang keempat bahwasannya perkataan kalian ini adalah menyelisihi zahir ayat dan menyelisihi pemahaman salaf dan tidak ada yang ketiga adalah menyelisihi pemahaman salafus saleh. رابعا أيضا معناه فاصد فقولكم بالثواب ويبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام وهذا أيضا معنى فاسد Dan juga yang keempat bahwasannya makna tersebut yaitu mereka mengatakan bahwasannya wajah Allah adalah thawab, pahala Allah Subhanahu wa taala ini adalah makna yang fasid yang rusak. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان يوضح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه ذلك فيقول الصفة الثانية أي التي ذكرها المصنف صفة اليدين قال اليدان من صفات الله عز وجل الثابتة, الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف ثم ذكر على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وكذلك نقل إجماع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل رب العالمين Kemudian berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala wa qaulu subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangannya terbentang. Kemudian menjelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah taala sifat yang kedua adalah dua tangan. Sifat dua tangan adalah termasuk dari sifat-sifat Allah yang tetap baginya menurut Alkitab dan As-Sunnah dan ijma'us salaf. Nah, beliau memberikan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah dan juga menukilkan ijma'us salaf. قال رحمة الله تعالى عليه أما الدليل من الكتاب فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ومن السنة قال النبي عليه الصلاه والسلام يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار الى قوله بيده الاخرى القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى قال رواه مسلم وكذلك البخاري بمعناه قال واجمع السلف على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به عز وجل Kemudian berkata rahimahullah taala dari dalil Alkitab kalau Allah taala bahkan kedua tangannya mabsutotan terbentang kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mal'a yaitu tangan kanan Allah penuh itu banyak enam tidak menyurutkannya nafkah orang-orang yang yaitu dermawan yang mereka menafkahi atau menginfakkan harta mereka malam dan siang hari sampai pada perkataan Rasulullah biadil ukhra dengan tangannya yang lainnya al qabdu yarfa'u nah wa yakhfidu yaitu menggenggam atau nah hakala ya yarfa'u wa yakhfid yaitu mengangkat dan merendahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dengan maknanya dan telah sepakat para salafus saleh atas penetapan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk menetapkan kedua sifat tersebut baginya tanpa menyelewengkan maknanya dan juga menolaknya, tidak juga membagaimanakan dan tidak juga menyerupakannya dengan makhluk. Dan kedua sifat tersebut adalah sifat hakikiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak baginya. Qala rahmatullahi taala alaihi وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها قال ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ما هي القاعدة الرابعة أولا أن كلامهم هذا وتأويلهم خلاف ظاهر النصوص ثانيا خلاف طريقة السلف ثالثا ليس عليه دليل صحيح طيب Kemudian rahimahullah taala mengatakan dan telah mentafsirkan kedua sifat tersebut ahlu ta'til dengan nikmah dan kudrah. Dan yang semisalnya dan kami telah membantah mereka terhadap apa yang terdahulu di dalam kaidah yang keempat. Dan apakah itu kaidah yang keempat? Yaitu yang pertama bahwasannya menyelisihi zahir dalil dan juga yang kedua menyelisihi manhaj salaf. Kemudian yang ketiga mereka tidak mempunyai dalil sahih terhadap apa yang mereka katakan. قال رحمه الله تعالى وبوجه رابع أيضا أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله جل وعلا لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي ما يصلح بنعمتي وقدرتي وقوله عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى القبض فلا يستقيم أن تفسر اليدان بالنعمة ولا بالقدرة ما معنى القبض نفسر القبض ما تقتير يبسط لمن يشاء ويقتر القبض يقبض ويبسط Baik. Kemudian dengan Naam, yaitu jawaban yang keempat tambahan terhadap kaidah yang keempat tadi dengan tiga jawaban dan sekarang ditambah dengan yang keempat. Naam, bahwasannya pada Naam pada dalil-dalil berikut ini ada hal-hal yang akan membantah secara pasti takwil kedua sifat tersebut. Seperti kaulu ta'ala lima tu biyadayya. Nah, terhadap apa yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku, maka tidak bisa kemudian ditakwilkan dengan kudrahku atau dengan nikmatku. Kemudian perkataan Rasulullah SAW dan dengan tangannya yang lainnya al-qab yaitu menahan. Nah, yabsutur rizqo. Nah, yaitu menahan atau membentangkan rizki bagi seseorang. Nah, ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يبين أوجه ورود صفة اليدين لرب العالمين سبحانه وتعالى قال الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها الوجه الأول الإفراد والثاني التثنية والثالث الجمع الوجه الأول الإفراد كقوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك بيده إفراد الثاني التثنية كقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان يداه تثنية الثالث الجمع كقوله جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا جمع ففي الدليل الأول إفراد اليد وفي الثاني التثنية وفي الثالث الجمع Kemudian pensyarah rahimahullah taala memberikan beberapa segi yang datang dalil dengannya terhadap sifat dua tangan dengan lafat yang bermacam-macam yaitu ada yang mufrad tunggal kemudian tasniyah dua dan jamak maka bagaimanakah cara untuk menyesuaikan antara dalil-dalil tersebut adapun yang pertama datangnya lafat yat tangan dengan yaitu siwatul uh, eh, al-ifrad yaitu tunggal seperti qaulu ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, maha besar Allah yang dengan tangannya yaitu kekuasaan. Yaitu iyat di sini mufrad, tunggal. Kemudian yang kedua at-tathniyah dengan lafat tathniyah dua yaitu pada ayat yang terdahulu bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangannya terbentang. Kemudian yang ketiga datang dengan lafat jama' Alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama Tidakkah mereka melihat nah, bahwasannya kami telah menciptakan bagi mereka dari apa-apa yang mereka telah mengejarkan me, nah, yang kami telah me, nah, yaitu kami telah me, memberikannya dengan tangan nah, dengan tangan-tangan kita sebagai bentuk nikmat نعم. قال رحمه الله تعالى والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف بيده يد مفرد مضاف إليه سبحانه وتعالى والمفرد المضاف يفيد الشمول قال فيشمل كل ما ثبت لله عز وجل من يد قال ولا ينافي التثنية dan seenam cara untuk menyesuaikan untuk me, mada, mensinkronkan antara lafat-lafat yang datang pada lafat Aliyat tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi datang dengan mufrad dan lain sebagainya maka kami katakan segi yang pertama bahwasannya mufrad mudhaf biadihi yat mudhaf dan dhamirul ha mudhaf ilaihi jika mufrad kemudian diidhafahkan maka ini memberikan faedah asyumul yaitu keumuman maka di sini mencakup seluruh apa yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat tangan dan tidak menafikan dua atau yang lainnya akan datang nanti. Baik. فالمفرد المضاف يفيد الشمول والعموم أيضا كقوله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله نعمة واحدة لكن لما أضيفت دلت على ماذا على عموم وشمول لجميع النعم واذكروا نعمة الله عليكم أي جميع نعم الله عليكم Kemudian mufrad bentuk tunggal jika diidhafahkan seperti contohnya wadhkuru ni'matallahi alaikum dan ingatlah ni'matallahi alaikum ni'mah di sini adalah mufrad tunggal satu kemudian diidofahkan kepada lafzul jalalah maka jika mufrad kemudian diidofahkan memberikan faidah keumuman maka wadhkuru ni'matallahi alaikum mencakup seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. قال رحمه الله تعالى وأما الجمع wa وأما الجمع ما عملت أيدينا فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية Adapun penyebutan lafat yat dengan jama aidi maka inilah untuk dalam rangka pengagungan nah, seperti lafat nahnu ana dan nahnu ana cuma satu nah, kalau nahnu untuk satu orang berarti litazim Bukanlah nah. Kaqauli inna nahnu nazzalna dzikra. Nah. Inna nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami yang telah menurunkan az yaitu Al-Qur'an dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal. Nah, pun nahnu di sini kami adalah untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Maka jamak di sini adalah lita'zim untuk mengagungkan Allah dirinya bukanlah yang dimaksud di sini hakikat bilangan tersebut. Nah, yang bisa jadi jamak tersebut adalah tiga atau bahkan lebih, bukan itu yang dimaksudkan. Nah, maka ketika itu tidaklah menafikan penyebutan lafat yat tangan dengan jamak menafikan penyebutan dua. Qala rahimahullahu taala ala annahu qad qila inna aqalla jami ithnan فالاثنان يطلق عليه جمع قال فإذا حمل الجمع على أقله وهو اثنان فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا Kemudian beliau mengatakan dan bahwasannya telah dikatakan juga bahwasannya bilangan yang paling sedikit dikatakan jamak itu adalah dua. Nah, sebagian orang berpendapat bahwasannya sesuatu yang dikatakan jamak itu adalah bilangannya dua. Nah, jika membawa makna jama kepada yang paling sedikit yaitu dua, maka tidak ada pertentangan antara pelafatan dengan yaitu tangan dengan lafat jama dengan pelafatannya secara tasniyah. Idzan فوضح رحمه الله تعالى أن لله سبحانه وتعالى يدين لائقتين به عز وجل maka tetaplah di sini sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dua tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahuma ithnatan wa annahuma haqiqiyatan. Dan bahwasannya kedua tangan tersebut adalah hakikat. Hakikat. Naam. Dan dan, dan dua naam. Dua bagi Allah Subhanahu wa taala penetapan kedua sifat tersebut. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا والحمد لله رب العالمين بيده القبضة يبقى هكذا memberikan rizki, membentangkan rizki dan menahan. حفظك الله سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك